Wan bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi." Wan naru mithlu dzalika. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Jannah itu ketahuilah, jadi yang rindu surga duit jauh kerja dulu baru dapat gaji bisnis buka toko baru untung proyek rebutan tender dulu baru kerja yang travel ngerekrut jamaah dulu baru nanti dapat pembayaran yang ada yang batik ngecat dulu semacam nah, kalau surga tidak akrabu ila ahadikum min syiraki na'li lebih dekat darimu melebihi daripada dekatnya serampat serampat bahasa Jawa enggak paham bahasa Jawa belajar baca tali sandalmu tuh sandal kan nempel terus ya tali sandal tuh nempel terus sandalnya copot pun talinya kadang-kadang masih ngikat begitu dekatnya kan ada sandal yang serampatnya lepas kan ada ya sandal apa talinya loh sandalnya yang ketinggalan nanti talinya masih jadi begitu dekatnya gambaran, begitu dekatnya namanya surga. Arti apa? Gampang sekali. Allah buka pintu surga. Begitu mudahnya. Dengan kebaikan yang kita lakukan bisa saja dengan itulah surga kita dapatkan. Sangat mudah. Maka dari itu Nabi Matan la tahkiranna ma'rufa. Jangan sekali-kali kau meremehkan kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin talik. Biarpun engkau itu bertemu dengan saudaramu dengan senyum, dengan sapaan yang indah bukan ahli neraka maksiat orang mana ini Tadi dengan senyum alik dalam hadis lain la nama arufa. syai'a jangan kau remehkan kebaikan sekecil apa walau antu biarpun engkau untuk menuangkan air Min dalwika dari timba di rumahmu itu fiina ilmustaski untuk orang yang ingin minum para soleh itu paham makna ini sehingga kadang di diantara mereka tuh membuat tempat minum di luar di sini nggak musim ya nggak model ya galon dipasang pakai ini di luar ya minum minum ada ndak gitu nah, ada ndak buat ini dibudayakan deh nanti ya ada punya duit lebih buat kenapa dispenser pinggir jalan yang duitnya banyak yang mau mau ini ini ya Allah bagian surga juga kalau di Arab sana ada namanya perhodah gede itu dingin ini dingin biasa ya perlu tempat itu bisa praktek kita pernah melihat di mana begitu ada jadi kalau ada orang seneng kopi itu di pinggir jalan gak usah minta ke Tuaruh gak sama dia ada ada Itu nih kadang-kadang orang-orang hobi kopi di pinggir jalan bingung kopi air panas di mana misalnya itu nah, oh ada ini ampan misalnya nah. Walau an kalim akhaka atau berbicara dengan kawanmu wajhuka wajhuka ilahi membasitun wajahmu ceria